diulang-ulang takbir takbiratul intiqal diulang-ulang kemudian e, ruku beberapa kali kemudian tasbih di dalam ruku di dalam sujud juga beberapa kali tasyahud juga beberapa kali beliau katakan hikmahnya idhiya ghidha'ul qalb war ruh kenapa diulang-ulang karena dia gerakan dan perkataan yang lahir maupun yang batin di dalam sholat itu hakikatnya bagaikan nutrisi bagi hati dan ruh kita yang tidak mungkin hati menjadi sehat kecuali dengan ibadah-ibadah yang diulang-ulang tersebut Fakana takriruha bimanzilati takriril akal luqmatan ba'da luqmah hatta yashba. Maka pengulangan gerakan-gerakan salat, pengulangan bacaan-bacaan salat itu seperti pengulangan orang makan dan minum sesuap demi sesuap sampai cukup ya, orang yang lapar yang sangat lapar itu tidak cukup dengan satu suap ya, sebagaimana orang yang haus tidak cukup dengan satu kali teguk atau satu tetes maka pengulangan-pengulangan tersebut gerakan dan bacaan gerakan dan bacaan di dalam sholat bagaikan nutrisi bagi badan dan tubuh seorang manusia wasyurb nafsan ba'da nafsin hatta yarwa jadi gerakan dan bacaan di dalam sholat yang dilakukan secara berulang-ulang itu bagaikan makan ataupun minum yang dilakukan seteguk demi seteguk atau sesuap demi sesuap sehingga orang tersebut tercukupkan dengan makan dan minumnya beliau katakan kalau sekiranya seorang yang sangat lapar makan dengan satu kali suapan Kemudian diletakkan di hadapannya jenis-jenis makanan yang lain tapi cuman yang diizinkan cuman satu saja satu kali suapan padahal laparnya luar biasa ya. sementara beraneka makanan hidangan lezat di depan matanya Sementara dia cuman diizinkan untuk makan sesuap. Ya. Sekira-kiranya apa yang akan terjadi? Ya kan? Apa yang akan terjadi? Rubbama futihat alaihi babul ju aksar mimma bihi. Ya, bisa jadi justru bisa jadi justru penderitaan dia sebelum dia memasukkan ya, sesuap makanan itu lebih parah dibandingkan setelah dia merasakan lezatnya makanan tersebut ya, sementara hidangan yang beraneka warna yang lezat-lezat luar biasa penuh di depannya sementara yang diizinkan cuma satu kali suap Kira-kira apa rasanya? Penderitaannya seperti apa? Iya. Walihada kau badus salaf. Kurang lebih seperti itu gambarannya, gambaran kasarnya. tak Takribul paham untuk eh, sekedar memudahkan kita untuk memahami kenapa Allah SWT mensyariatkan gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat itu dengan gerakan dan bacaan yang berulang-ulang kurang lebih seperti itu oleh karena itu sebagian ulama salaf berkata matalul ladzi yusalli wa la yatma'innu fi salatihi ja'i idza quddima ta'am fatanawala minhu luqmah aw luqmatain madza tughni Ya. Apabila ya, seorang iya, perumpamaan seorang yang sholat tapi kurang tumak nina, itu bagaikan orang yang sangat lapar diberi makanan kemudian dia makan sesuap atau dua suap sekiranya akan jadi seperti apa orang tersebut ada riwayat dari Abi Abdullah al Ashari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW melihat suatu saat anna Rasulullah SAW ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa yanqur fi sujudihi wa yusalli Rasulullah melihat seorang yang tidak menyempurnakan rukuknya kemudian sujudnya juga yangkur seperti Antum lihat seperti ayam yang makan ayam makan kan tuk tuk tuk seperti itu. Cepat sekali dia. Tidak mm, mungkin kurang dari satu detik sudah ngangkat kepalanya lagi. Patok lagi, ngangkat lagi kepalanya. Itu namanya yang fi sujudihi. Wa wa yusalli faqad Rasulullah SAW Lau mata hadha ala halihi hadhihi Mata ghairi millati Muhammad Ya orang ini kalau meninggal dalam keadaan seperti itu iya, dia meninggal di atas agama selain agama Nabi Muhammad SAW iya, luar biasa mata ala ghairi millati Muhammad mata ala ghairi millati Muhammad iya, sangat menyeramkan ya Orang yang sholat tidak tumak ninah sepanjang sholatnya, dalam semua sholatnya, meninggalnya meninggal di atas agama selain agama agama Nabi Muhammad SAW. Ya ini artinya apalagi yang tidak sholat sama sekali Yang sholat saja Terus dia tidak tumak ninah Meninggalnya Meninggal di atas agama Selain agama Nabi Muhammad Ya kan apalagi yang tidak sholat sama sekali ya karena dia tidak melaksanakan salah satu rukun daripada rukun sholat yaitu tumak nina ya dan seorang yang melakukan ibadah tidak terpenuhi salah satu rukunnya itu tidak seperti tidak beribadah sama sekali artinya apa Artinya sholatnya tidak dianggap. Kalau dia pergi haji, hajinya tidak dianggap. Ya. Kalau dia melakukan eh, hal-hal eh, jadi ibadah yang tidak terpenuhi syarat dan salah satu syarat ataupun rukunnya maka seperti tidak melakukan perbuatan ibadah tersebut sholat tidak terpenuhi syarat ataupun rukunnya batal sholatnya dilakukan sengaja atau tidak sengaja ya haji juga syarat ataupun rukunnya tidak terpenuhi batal hajinya dan demikian ibadah-ibadah yang lainnya ini dalil ini hadis ini memperkuat dalil memperkuat pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun tidak mengingkari kewajibannya maka dia telah keluar daripada Islam. Suma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanqur fi sujudihi matsalul ja'i yaqlut tamra wa tamratin la yughniyani anhu Ya, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya dan sujudnya juga tidak tumakninah seperti ayam patokan ayam. Itu seperti orang yang lapar makan satu korma atau dua korma dan tidak mencukupkan sama sekali hmm. tidak membuat dia kenyang sama sekali وفي إعادة كل kulli أو فعل من min al وتنزيل wal منزلة wa على thaniya وحصول مزيد 'ala al من فعلها dan dengan mengulangi perkataan maupun perbuatan daripada rangkaian-rangkaian ibadah di dalam sholat ini bagaikan bagaikan yang kedua jadi Al-Fatihah yang kedua dibandingkan Al-Fatihah yang pertama atau tasyahud yang kedua dibandingkan tasyahud yang pertama tasbih yang kedua dibandingkan tasbih yang pertama ini tanzil tania manzil atau syukur alal ula itu bagaikan posisinya bagaikan sebagai wujud bentuk syukur terhadap ibadah yang pertama jadi Fatihah yang kedua itu bagaikan bentuk wujud syukur terhadap Fatihah yang pertama yang telah Allah mudahkan kita untuk melafalkannya dan memanjatkannya kepada Allah Subhanahu taala. Demikian juga tasbih yang kedua dibandingkan tasbih yang pertama seperti itu juga. Oh, demikian juga seterusnya tasbih yang ketiga dibandingkan tasbih yang kedua dan seterusnya. Itu ibadah yang kedua bagaikan sebagai wujud syukur kita terhadap ibadah yang pertama. Ya, karena ibadah yang pertama itu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak mungkin seorang bisa mewujudkan ibadah seperti yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan dan Allah ridhoi tanpa kemudahan, tanpa bimbingan, tanpa petunjuk dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa husulu mazili khairin wa iman min fi'liha wa ma'rifatu wa ma'rifatun wa iqbalun wa quwwatu qalb wa inshirahu sadr wa zawalu daram wa wasakh anil qalbi manzilati ghazli thawb marratan jadi itu juga sebagai tambahan kebaikan tambahan keimanan tambahan ilmu dan keyakinan tambahan eh, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memperkuat hati kita melapangkan dada kita menghilangkan segenap kotoran-kotoran yang ada di hati kita bagaikan bagaikan bersihnya pakaian tatkala dicuci dengan berulang-ulang pakaian yang kotor mungkin sekali kucek tidak cukup bersih mungkin kucekan yang kedua yang ketiga tergantung sebesar apa atau sekeras apa kotoran tersebut sehingga perlu ada pengulangan-pengulangan jadi sekaligus itu sekaligus sebagai tambahan keimanan sekaligus sebagai tambahan wujud syukur kita kepada Allah SWT sekaligus sebagai bentuk pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala فهذه حكمة الله التي بحرت الأقول حكمته في خلقه وأمره ودلت على كمال رحمته ولطفه وما لم تحد به علما منها أعلى وأعظم وأكبر وإنما هذا يسير من كثير منها ini kata beliau ini hikmahnya Allah SWT hikmahnya Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah SWT syariatkan pengulangan-pengulangan tersebut yang membuat akal-akal manusia itu tercengang-cengang membuat akal manusia itu terbatas untuk E, memahami semua hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada hambanya dalam hal ibadah ini ini menunjukkan betapa sempurnanya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang tidak sanggup ilmu ya, ilmu di, di antara hamba-hambanya walaupun ya, walaupun demikian dalam ilmunya ternyata Allah subhanahu wa ta'ala lebih mulia, lebih tinggi, lebih agung, lebih besar daripada ilmu hamba tersebut untuk menguasai hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada hambanya hal yasir ini sedikit sekali yang saya bisa berikan kata beliau hikmahnya mungkin ee, eh, tidak bisa di, tidak bisa dihitung hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu ini hanya sedikit yang Allah berikan taufik kepada Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala untuk berbicara tentang hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan yang demikian Kemudian beliau berkata, "Falamma qadha salatahu wa akmalaha wa lam yabqa ila al-insirab minha, fashara'a lahu al jurusa fi akhiriha baina yaday rabbih musniyan alayhi bima huwa ahlu." Fadl ma yaqulu al-'abd fi jurusi hadhihi tahiyyat allati la tasluhu illa lillah wa la taliqu bi ghairihi. ولما كان من عدد الملوك أن يحيوا بأنواع التحيات من الأفعال والأقوال المتضمنة للخضوع لهم والذل والثناء عليهم وطلب البقاء والدوام لهم وأن يدوم ملكهم يا ومنهم من يحيي بالسجود ومنهم من يحيي بالسجود ومنهم من يحيي بالثناء عليه ومنهم من يحيي بطلب البقاء والدوام له ومنهم من يجمع له ذلك كله فيسجد له ثم يثني عليه ثم يدعى بالبقاء والدوام وكان الملك الحق المبين الذي كل شيء هالك إلى وجهه سبحانه أولى بالتحية كلها من جميع خلقه وهي له بالحقيقة هو أحلوها ولهذا فسر التحيات بالملك وفسرت بالبقاء والدوام وحقيقتها ما ذكرته وهي تحيات الملك wal malik wal malik ya. dan tatkala seorang hamba menyelesaikan solatnya dan yang tersisa cuman berpaling ke kiri dan ke kanan yaitu salam tinggal salam saja dan tahiyat maka ketika itu sebelum ya, sebelum menutup sholatnya disyariatkan untuk duduk terakhir kali. Sebelum penutupan seorang hamba itu disyariatkan untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Musnian alaihi bimawahlu seraya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling utama ketika itu, ketika tasyahud yang terakhir ini duduk di tasyahud yang terakhir ini untuk diucapkan adalah at-tahiyat. Adalah bentuk pujian-pujian, sanjungan-sanjungan yang membuat sang raja ridho yang tidak berhak diserahkan kecuali kepada Allah yang tidak boleh diberikan kepada yang selain Allah beliau katakan untuk memudah pemahaman memudahkan memahami seperti apa ini rahasianya ada muluk kebiasaan raja diraja di mana-mana Apalagi di zaman Rasulullah SAW Raja Persia, Raja Romawi, Raja Habasa dan lain sebagainya Itu kebiasaan raja di raja Ya mungkin sampai hari kiamat Seperti itu adanya Itu kebiasaan mereka Senang dipuji Senang disanjung Dengan perkataan maupun perbuatan yang sekaligus menunjukkan bahwasanya hamba-hamba yang menyanjung mereka itu dalam keadaan tunduk dengan sebenar-benarnya tunduk patuh dengan sebenar-benarnya patuh jadi itu yang diinginkan yang diinginkan oleh raja-raja itu jadi ketika mereka menyanjung rajanya orang-orang yang ada di sekitarnya mulai dari hamba sahaya, prajurit maupun panglima perang maupun dewan menteri ketika berhadapan dengan raja-raja tersebut mereka puji, mereka sanjung dengan gerakan, dengan perkataan, dengan perbuatan untuk raja itu sekaligus untuk menunjukkan betapa patuhnya, betapa betapa tunduknya mereka di hadapan raja tersebut Wasana alaihim pujian yang luar biasa. Watalbul bako. Wadawam lahum dan memohonkan doa agar mereka itu tetap eksis dalam hal kekuasaannya agar mereka juga tetap dekat dengan penguasa-penguasa tersebut jangan disingkirkan jangan diresapel dan lain sebagainya faminhum sebagiannya man yuhayya sujud ada yang sebagai bentuk dan sampai sekarang masih ada sampai sekarang masih ada itu yang senang disanjung dengan sujud masih banyak raja-raja itu masih banyak kan raja-raja yang ada sekarang sujud atau minimal ruku sujud atau minimal ruku menundukkan sampai membungkuk dan itu semua syirik syirik akbar sujud dan ruku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yuhayya bis sujud. Di antara mereka ada yang diminta meminta kepada hambanya, prajuritnya, menteri-menterinya untuk dihormati dengan sujud atau ruku. Ominhum man yuhayya bisana alaihi. Sebagian lain minta disanjung dengan pujian-pujian setinggi langit. Wa minhum man yuhayya bitalabil baqa wad dawam lahu. Di antara mereka ada yang menyanjung dengan memohonkan kekuasaan agar kekuasaannya langgeng agar umurnya panjang didoakan hal-hal yang baik untuknya wa minum man yajma' dzalika kullah ada yang senang senang digabung semuanya Ya dihormati dengan gerakan sujud ruku kemudian setelah itu disanjung setinggi langit kemudian didoakan agar mereka tetap eh, tetap langgeng terus menerus kekuasaannya paripurna dan lain sebagainya maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala rahmatan wasiah wa kana al-malikul haqqul mubin maka sungguh Allah Subhanahu wa taala sang raja yang maha hak yang maha sempurna yang maha jelas kekuasaannya alladzi kullu syai'in halikun illa wajhah yang semua akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala Allah yang maha sempurna Allah maha Allah Subhanahu wa taala raja yang hak yang sebenar-benarnya yang semua akan hancur kecuali Allah tentu lebih berhak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan semua itu dari segenap hambanya dari segenap hambanya wa yalahu bil haqiqati wa huwa ahluha dan Allah yang sebenar-benarnya berhak untuk mendapatkan yang seperti itu ya faktanya seperti itu adanya seperti itu Allah berhak untuk mendapatkan yang demikian sanjungan baik dengan gerakan, perkataan, perbuatan dari hambanya kepada Allah Subhanahu Taala yang sekaligus menunjukkan ketundukan, kepatuhan, kerendahan diri hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walihada fusirat tahiyat bil milk. Oleh karena itu, bil mulk, sanjungan-sanjungan ini ditafsirkan dengan eh, kesempurnaan kekuasaan Ditafsirkan juga dengan e, kelanggengan, kekuasaan. Yang hakikatnya sebagaimana kita sebutkan. Inilah sanjungan atas kekuasaan, penguasaan, kepemilikan. Allah Subhanahu wal mutasib bijam Allah Subhanahu wa taala yang bersifat seperti itu. Allah yang menguasai, Allah yang merajai, Allah yang bisa berkehendak dengan tanpa ada yang bisa membatasi kehendak Allah semua sisi itu Allah SWT maha sempurna fahuwa awla bihi subhanahu al malik dia Allah Swt ta'ala yang maha suci adalah raja yang sebenar-benarnya yang menguasai alam semesta yang tidak ada satu gerakan maupun perkataan tanpa izin Allah Swt di alam dunia ini maupun di alam akhirat faya lillahi walahul mulk milik Allah SWT kerajaan alam semesta fakullu tahiyatin tuhayya bihil malik min sujud au sana au baqa au dawam faya lillahi alal sebenarnya semua sanjungan ya, untuk raja berupa sujud pujian ya, pujian maupun pernyataan dari hamba tentang kekuasaan yang maha sempurna itu milik Allah swt. wa milik Allah Subhanahu wa taala. Walihada atabihi majmu'ah mu'arrafah. Oleh karena itu maka kita lihat bacaan at-tahiyat itu ee, eh, majmu'ah. Jadi bukan at-tahiyatu tapi at tahiyatulillah eh, Ada panjangnya. at tahiyatulillah Itu jamak. Artinya segenap pujian, sanjungan sekaligus ketundukan hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan buru-buru at pendek, jangan pendek, tapi panjang. at Ya. Itu rahasianya kenapa dikasih alif. Ya, attahiyatulillah. Jadi bukan at jangan buru-buru bacanya. at Kemudian dikasih al. Al, at itu. Ya, Walihada at-tabiha majmu'ah bi alif wal lam iradatan lil umum. Jadi alnya di dalam ilmu bahasa Arab itu al jinsiyah lil istighraq. Artinya apa? Artinya mencakup segenap bentuk pujian dan sanjungan dengan gerakan maupun perbuatan lahir maupun batin sekaligus bentuk ketundukan yang sempurna dari seorang hamba kepada sang raja itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya iya itu maksudnya wahia jabu tahiyya tuhayya bihil muluk ini rentetan rangkaian gabungan semua pujian dan sanjungan yang dipuji dengannya raja waya taf'ulah minal haya asalnya wazannya taf'ulah tahiyah taf'ulah minal haya ya asalnya taf'ulah tapi karena di situ ada ya sedikit faedah e, ilmu saraf taf'ulah dari hayah asalnya tahyiyuh ala wazan takrumah tahiyu ya ya wazannya takrumah ya. taf'ulah cuman karena ada huruf ilat istilahnya huruf yang tiga di dalam bahasa Arab huruf alif waw dan ya itu kalau dia bergabung satu sama lainnya maka harus ada yang dirubah-rubah ya. udghimat ihdal ya'ain maka digabungkan digabungkan dua ya tersebut dengan yang lainnya jadinya tahiyah ya, asalnya dari al-haya ya, kehidupan hidup wa matlub min halim wal matlub min haliman tuhayya bihi dawamul haya kama kanu yaquluna limulukihim maksudnya ketika seorang menyanjung raja dengan tahiyat itu pujian ya, yang diinginkan dengannya agar kekuasaannya eh, sanjungan kekuasaannya itu paripurna dan selama-lamanya kalau bisa kalau untuk seorang raja sampai dia meninggal dunia kekuasaan miliknya. Jangan sampai ada ketika di tengah jalan dia digulingkan atau yang semisalnya. Makanya kebiasaan orang-orang Arab dulu, orang-orang Arab kan cukup banyak itu, raja-raja kecil gitu. Ya, sebelum Rasulullah SAW ada raja, raja di Yaman, ada raja di Najd, raja-raja raja-raja. Ya. Ini mereka berkata kepada raja-raja mereka, lakal hayatul baqiyah walakal hayatul daimah ketika mereka puji raja-rajanya untukmu kehidupan yang selama-lamanya untukmu kehidupan yang kekal walaupun dia tahu dia bakalan mati tapi secara psikis itu akan membuat dia merasa besar merasa tinggi merasa langgeng dalam kekuasaannya untukmu kehidupan yang sempurna untukmu kehidupan yang selama-lamanya untukmu kehidupan yang abadi padahal dia tahu dia lagi stroke ya. oh, kankernya pun stadium empat setengah ya tapi seorang raja senang itu kan, ya kan walaupun dia sudah stroke dia masih bisa kasih titah untuk melakukan penyerangan dan lain sebagainya wabaduhum yakul ish asrata alaf sana lihat pujiannya kepada raja-raja mereka orang-orang Arab zaman itu Semoga engkau bisa hidup 10.000 tahun lagi wahai tuanku. Ya kan? Apa rasanya dia? Iya memang. Kelihatannya saya bukan 10.000 tapi 10.000 eh, 10.000 tambah setahun lagi. Iya. Seperti itu. Jadi eh, besar rasanya dia, senang dia. Wastaqqa minha adam Allah ayamak ayamak wa ayamahu wa atar Allah ba'aqa'ak ada lagi yang yang memuji semoga Allah membuat kehidupanmu langgeng ya dan kerajaanmu langgeng semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kekuasaanmu ini selama-lamanya ya wa na'udzalika mimma yuradu bi daumil hayah dan itu fadzalika jami'u la yang seperti ini semuanya adalah perkara jahiliyah yang tidak berhak untuk diserahkan kecuali kepada Allah al hayyu al qayyum ya al hayyu yang maha sempurna kehidupan Allah yang tidak didalui dengan ketiadaan yang tidak akan diakhiri dengan ketiadaan ya kefanaan beda dengan makhluk walaupun sehebat apapun makhluk tersebut al qayyum dia Allah SWT yang berdiri sendiri, sementara makhluk yang lain bergantungan kepada Allah SWT seutuhnya. Allah berdiri sendiri, sekaligus ya, mendirikan yang lain. Artinya apa? Allah berdiri sendiri, sekaligus mengatur segala kebutuhan hamba-hambanya. Sekaligus kebutuhan raja-raja yang senang dipuji-puji dan dipuja tadi. Segal Sekaligus gerak dalam tubuhnya Allah yang mengatur semuanya. Pergerakan sel, eh, dan lain sebagainya yang ada di dalam tubuhnya metabolismenya semuanya Allah SWT yang atur semuanya tanpa terkecuali ya ini pujian-pujian yang setinggi langit tadi tidak diserahkan semestinya kecuali kepada Allah SWT alladhi kullu malikin siwahu yamut semua kerajaan, semua raja yang selainnya akan sirna dan mati wa kullu mulkin siwa mulki zail semua kerajaan, semua kekuasaan, semua pemerintahan selain kekuasaan Allah dan kerajaan Allah akan sirna dan mati, hancur. Ya, summa atafa Ya, mungkin kita cukupkan usulan di sini, itu baru kata at-tahiyat. Ya. kemudian berikutnya pada pertemuan yang akan datang e, kata yang kedua as-salawat ya, at-tahiyatulillah was-salawat ya. itu e, rahasianya e, pada pertemuan yang akan datang wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin